Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala Abniyatu asma'il fa'ilina wal maf'ulina Was sifatil musyabbahati Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masuk ke dalam bab yang baru yaitu bab mengenai abniyatu asma'il fa'ilina wal maf'ulina was sifatil musyabbahati biha yaitu susunan atau struktur dari isim fa'il dan isim maf'ul dan sifat musyabbahah atau sifat-sifat yang diserupakan dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai siyaghatus mil fa'ili was sifatil musyabbahati minath yaitu bentuk atau susunan dari isim fa'il dan sifah musyabbahah dari fi'il thulafi. Artinya fi'il yang terdiri atas tiga huruf. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke 457 sampai bait yang ke 461. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan Kafa'ilin sugis mafa'ilin idha min dhi thalathatin yakunu kagoda. Maka bentuklah ya, bentuklah isim fa'il idha min dhi thalathatin. Jika fi'ilnya itu memiliki atau terdiri atas tiga huruf. Bagaimana membentuknya? Kafa'ilin mengikuti wazan fa'ilun. Ya, jadi kalau fiilnya fiil sulasi, isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'ilun. Ya, contohnya apakah ghodha? Contoh yang diberikan di sini adalah ghodha. Nanti akan dijelaskan apa itu makna ghodha, karena bisa bermakna muta'ati dan lazim. Wahwa qalilun fi fa'ultu wa fa'il ghairu mu'attan bal qiyasuhu fa'il. Dan wazan fa'ilun ini sebagai isim fa'il itu sedikit ditemui pada fi'il thulafi yang wazannya itu fa'ultu atau mudahnya fa'ula. Kemudian wa fa'il dan fi'il fa'ila. Berarti fi'il fa'ula dan fa'ila ghairu mu'attan yang tidak muta'atti berarti lazim itu jarang menggunakan isim fa'il yang wazannya fa'ilun. Bal qiyasuhu fa'il. Ya, bahkan yang sering, yang sering digunakan untuk fi'il fa'ula dan fa'ila yang lazim, itu isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'ilun. Kemudian, wa'af'alun fa'lanu nahwu ashiri wa nahwu sadayana wa nahwul ajhari. Kemudian selain wazan fa'ilun, itu juga menggunakan wazan af'alun. Kemudian wazan fa'lanu. Contohnya apa? Contohnya fi'il ashiro. Ya, Tidak tahu berterima kasih. Maka nanti isim fa'ilnya itu mengikuti fa'ilun. Ya, asyirun atau fi'il sodia, Ya, sodia Haus, ya, sangat haus. Maka isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'lanu, yaitu sodianu, Ya. Kemudian contoh fi'il jahiro. Ya, jahiro. Itu tidak dapat melihat di siang hari. Maka di sini kemudian beliau memberikan contoh isim fa'ilnya mengikuti wazan af'alun, yaitu al ajaharu Kemudian beliau melanjutkan wafalun au wafa'lun awla wafa'ilun bifa'ul kaddokhmi wal jamili wal fi'lu jamul. Kemudian uh, untuk fi'il fa'ula itu yang lebih utama itu mengikuti wazan fa'lun dan fa'ilun untuk isim fa'ilnya. Contohnya apa? Doh ad-dohmi, yaitu dohuma. Dohuma, besar. Maka isim fa'ilnya dohmun, ya ad-dohmu. Kemudian jamula, indah. Maka isim fa'ilnya menggunakan wazan fa'ilun al-jamilu. Ya, kemudian beliau melanjutkan wa'af alun fihi qalilun wa fa'al wabisi wal fa'ili fa'al. Kemudian untuk fi'il jamula atau wazan fa'ula itu isim fa'il yang mengikuti wazan af'alun dan fa'alun itu qalilun, sedikit. Kemudian beliau melanjutkan bahwa qad yagna fa'alun bisi wal fa'ili. Bahwa wazan fa'alun itu terkadang sudah cukup atau sudah cukup menggantikan isim fa'il. Artinya dengan wazan fa'alun itu tidak diperlukan lagi wazan fa'ilun. Nanti akan ada penjelasannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bait-bait ini, beliau mengatakan hadal babu ya, bab ini Aqadahul musannifu rahimahullahu libayani auzani ismil fa'ili. Bab ini diletakkan oleh musannif, yaitu Imam Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, untuk menjelaskan wazan-wazan dari isim fa'il. Wasmil maf'uli, dan juga wazan dari isim maf'ul sifatil musyabbahati dan juga wazan dari sifah musyabbahah. Wal muradu dan yang dimaksud di sini adalah abniyatu idzawatil fa'ilina yaitu susunan dari isim-isim zat ya berarti bukan isim makna ya, isim zat itu isim yang dapat diraba oleh panca indra yang menjadi isim fa'il Wa ghullibal aqilu minha ala ghairihi. Dan isim fa'il itu jika memiliki kemungkinan makna antara yang berakal dengan tidak berakal, maka didahulukan makna yang berakal dibandingkan yang tidak berakal. Fajumi'a jam'a mudhakkarin salimin. Dan isim fa'il itu dijamak dengan jamak mudhakkar salim. Jadi susunan jamaknya itu dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Wa qawluhu biha dan ucapan Ibnu Malik ada biha itu adalah ai bi asma'il fa'ilina wal maf'ulina. Yaitu yang diserupakan dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Hadza huwal mutabadiru. Ini adalah yang tampak. Ya. Jadi seolah-olah seperti itu. Akan tetapi, lakin saya tv babi sifatil musyabbahati ma yadullu ala annad dhamira yarji'u ila asma'il fa'ili nafaqat. Nanti pada pembahasan sifat musyabbahah akan ada penjelasan yang menerangkan bahwa maksudnya sifat musyabbahah itu bihanya itu hanya kembalinya kepada isim fa'il saja. Berarti sifat musyabbahah itu hanya diserupakan dengan isim fa'il. Kemudian beliau melanjutkan wa qad taqaddama annal fi'la qismani. Telah berlalu penjelasan bahwa fi'il itu ada dua macam. Al-awwalu thulathiyun. Yang pertama adalah fi'il thulathi, fi'il yang tersusun atas tiga huruf. Afani ghairu thulathiyin. Yang kedua adalah fiil yang bukan thulathi. Berarti terdiri atas ya, tidak tiga huruf, lebih. Ya. Empat, lima, enam. Kemudian wataqaddama aidan annal fi'la tsulatsiyya lahu thalathatu auzanin. Dan telah berlalu penjelasan bahwa fi'il thulafi itu memiliki tiga wazan. Al-awwalu wazan yang pertama fa'ala yaitu wazan fa'ala bi fathil aini wa yakunu muta'addiyan wa laziman. Dengan menfathahkan ain dan fa'ala itu bisa menjadi fi'il muta'addi yang transitif kemudian dan lazim yang intransitif. Athani yang kedua fa'ila, ya fi'il fa'ila. Bikasril aini dengan mengkasrohkan ain. Wa yakunu muta'attiyan wa laziman. Dan fa'ila itu bisa juga menjadi fi'il muta'ati atau fi'il lazim. Ats-tsalitsu wazan fi'il tsulati yang ketiga adalah fa'ula, yaitu fi'il fa'ula. Bidhammil aini dengan mendommahkan ain wala yakunu illa laziman. Khusus untuk wazan fa'ula itu hanya datang dalam bentuk fi'il lazim. Wa ilaika bayana auzan ismil fa'ili. Dan ambillah nah, penjelasan dari wazan-wazan isim fa'il. Wasifatil musyabbahati min hadihil auzani dan wazan dari sifah musyabbahah dari wazan-wazan ini. Awalan yang pertama. Idza kana al-fi'lu ala wazni fa'ala jika fi'il tersebut itu mengikuti wazan fa'ala fasmul fa'il minhu ala wazni fa'ilin maka isim fa'il dari fi'il tersebut itu mengikuti wazan fa'ilun sawa'an kana muta'attiyan baik fi'il fa'ala tersebut adalah fi'il muta'atti yang transitif yang memerlukan objek nahwu contohnya doroba doroba itu fi'il muta'atti memerlukan objek maka isim fa'ilnya apa fahuwa doribun ya, maka isim fa'ilnya adalah doribun wa akhoda kemudian fi'il akhoda itu juga muta'atti fahuwa akhidhun. Maka isim fa'ilnya itu adalah akhidhun. Au laziman atau sama saja jika fi'il ter fa'ala tersebut itu fi'il lazim. Nahwu contohnya jalasa. Jalasa itu fi'il lazim. Fahuwa jalisun. Maka isim fa'ilnya adalah jalisun. Wa kharaja, kemudian fi'il kharaja, itu juga lazim, intransitif, tidak memerlukan objek. huwa kharijun. Maka isim fa'ilnya adalah kharijun. Kita lihat catatan kaki. I'lam, ketahuilah, anna wazna fa'ilin butta fihi min amroini. Ketahuilah bahwa wazan fa'ilun itu tidak terlepas dari dua perkara. Al-awwalu, perkara yang pertama, an yakuna fi'luhu thulathiyan mutasarrifan. Bahwa fi'ilnya itu harus fi'il yang thulathi dan juga fi'il yang mutasarrif. Artinya dapat ditasrif, bukan fi'il jamit. Athani, yang kedua, yadullu ala tajaddudi wal huduthi bahwa fiil tersebut itu harus menunjukkan tajaddud, sesuatu yang dapat diperbarui. Dan al-huduth, yaitu suatu kejadian. Artinya, fiil tersebut tidak menunjukkan sesuatu yang menetap pada yang dihabarkan. Kemudian beliau melanjutkan, fal af'alul jamidatu ka ni'ma wa bi'sa laisa masdarun wala mushtaqun. Maka fiil-fiil jamid seperti ni'ma, kemudian bi'sa. Itu tidak memiliki masdar dan juga tidak mustaq, tidak dapat diturunkan. Wa ma dalla 'ala thubuti wa fahuwa sifatun musyabbahatun. Dan jika uh, suatu kata itu menunjukkan akan thubut sesuatu yang menetap, wa dan juga terus-menerus terus-menerus ada fahuwa sifatun musyabbahatun. Maka itu dinamakan sebagai sifah musyabbah, bukan lagi isim fa'il. Walaysa bismil fa'ili. Maka dia bukan isim fa'il. Ya, bismi fa'ilin. Wa qad dzakara mufassiruna 'inda qawlihi dan sungguh para ulama tafsir itu menjelaskan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-12. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dha'iqum bihi sadruk." Wa dha'iqum bihi sadruk. Yaitu ya sempit karenanya dadamu. Ya, sempit karenanya dadamu. Annahu ja'a asmul fa'ili dha'iqun. Maka pada ayat ini itu didatangkan wazan isim fa'il yaitu do'iqun. Duna dhayyiqun. Ya, padahal yang banyak digunakan itu adalah do'iqun. Tetapi di sini yang digunakan do'iqun. Mengapa? Li'anna uh, Masdar saya. Lianna dayqa sadri rasuli sallallahu alaihi wasallam aridun ghairu thabitin. Karena sempitnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang arid, sesuatu yang insidental, hanya kadang terjadi. Ghairu thabitin dan tidak menetap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? li'annahu salawatullahi salamuhu alaihi kana afsahan nasi sodoron. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau salawat Allah dan salam Allah kepadanya itu adalah orang yang paling luas dadanya. Ya, jadi kalau dikatakan menyempit dadanya itu hanya sementara saja. Maka digunakan isim fa'il fa'ilun. Wa mithlu dhalika, dan contoh penggunaan kaidah ini, yukolu dikatakan hasinunil ana au Ya, dia baik hari ini, sekarang, atau besok. Wa karimun wa ta'ilun, atau dia mulia hari ini, dia mulia besok. Atau dia tinggi atau panjang hari ini, atau tinggi atau panjang besok. Ya. Idza uridal hudutsu jika yang diinginkan itu adalah huduf, kejadian. Ya, jadi baiknya itu tidak selalu, mulianya tidak selalu, tingginya tidak selalu. Fa'in urida thubutu, akan tetapi jika yang diinginkan itu sesuatu yang menetap, ya misalnya orang tersebut memang memiliki sifat tersebut. Tila maka dikatakan hasanun, ya, menggunakan sifat musyabah, Dia orang yang baik, ya, terus baik. Wa karimun, Ya, atau karimun, dia memang mulia. Wapawilun, dia memang tinggi atau panjang. Unzur ini dapat dilihat di, di An-Nahwul Wafi, kitab An-Nahwul Wafi, Al-Mujalladathaniya, jilid kedua, Safhata Arba'ina wa Mi'ata ini, halaman 240. Kemudian Al-Misbahul Muniru, pada kitab Al-Misbahul Munir, Safhata Tis'in wa Thamanina wa Siti Mi'atin, halaman 789. Kita kembali ke atas. Ya, tadi yang pertama mengenai uh, wazan yang pertama itu adalah fa'ilun. Kemudian tanian yang kedua, wa in filu ala wazni fa'ila, jika fi'ilnya itu mengikuti wazan fa'ila. Fa in kana jika fi'il fa'ila tersebut fi'il yang muta'ati, fasmul fa'ili minhu ala wazni fa'ilun. Ya, jika fi'il fa'ila muta'ati, maka isim fa'ilnya itu mengikuti wazan fa'ilun. Nahwu contohnya, rokiba fahuwa rokibun. Ya, fi'il rokiba itu muta'ati, menunggang. Maka isim fa'ilnya mengikuti wazan rokibun. Wasyariba dan fi'il syariba, minum. Itu juga muta'ati. Maka isim fa'ilnya fahuwa syaribun, mengikuti wazan fa'ilun syaribun. Wa inkana laziman, akan tetapi jika fi'il fa'ila itu fi'il yang lazim, yang intransitif, tidak memerlukan objek. Famaji usmil fa'ili minhu ala wazni fa'ilin qalilun maka didatangkannya isim fa'il dari fi'il fa'ila yang lazim tersebut mengikuti wazan fa'ilun itu sedikit, sangat jarang. Nahwu contohnya salima, ini contoh yang sedikit tersebut. Aman, selamat. Fahuwa salimun, maka isim fa'ilnya adalah salimun. Kemudian akhiratil mar'atu. Ya, fi'il akiro, akirotil mar'atu. Maka apa isim fa'ilnya? Ini termasuk yang jarang. Fahiyya akirun. Akirun. Apa itu akirun? Bimana in koto'a hamluha. Yaitu tidak mampu untuk mengandung. Wal aktharu an ya'tiyasmul fa'ili minhu ala. Dan yang banyak untuk fi'il fa'ila yang lazim itu isim fa'ilnya datang mengikuti wazan Al-awwalu waznu fa'ilun. Yaitu yang pertama mengikuti wazan fa'ilun. Alladhi mu'annathuhu fa'ilatun. Yang mu'annathnya itu adalah fa'ilatun. Wadhalika ma dalla alal il uh, eh, al-jusmaniyati awil khilqiyati. Nah biasanya fiil fa'ila yang lazim, yang isim fa'ilnya itu adalah fa'ilun, itu biasanya untuk adwa il jusmaniyah, yaitu penyakit-penyakit badani. Awil khilqiyah, atau yang sudah bawaan. Ya, sudah bawaan. Dia memang sudah menetap mungkin sejak lahir dan seterusnya. Au ala huznin, atau fiil yang menunjukkan akan kesedihan au farahin atau menunjukkan akan kegembiraan. Au alal husni minas sifatil batiniyatil ma'nawiyati. Atau fi'il yang menunjukkan akan kebaikan dari sifat-sifat batin yang maknawi. Contohnya apa? Nahwu fatinas sabiyu fahuwa fatinun. Anak muda tersebut cerdas, ya maka dia adalah fatinun, dia adalah orang yang cerdas. Isim fa'ilnya fatinun. Ya, ini menunjukkan sifat batinia. Wa farihal faizu fahuwa farihun. Pemenang tersebut bergembira, maka isim fa'ilnya, maka pemenang tersebut itu adalah orang yang bergembira. Farihun. Wa batirol jahilu, ini tadi berarti yang faroh menunjukkan kegembiraan. Wa batirol jahilu, um, orang yang bodoh tersebut angkuh, ya, fahuwa batirun, maka dia adalah orang yang angkuh. Wa rojulu, laki-laki tersebut waspada, fahuwa hadirun, maka dia adalah orang yang waspada. Wa ta'ibal amilu, dan pekerja tersebut lelah, fahuwa ta'ibun, maka dia adalah orang yang kelelahan. Itu yang pertama. Kemudian athani wazan yang kedua au ala wazni fa'lana. Ya, atau atau fa'lanu atau mengikuti wazan fa'lanu. Ya. Alladhi muannathuhu fa'la. Yang dia itu muannafnya itu adalah fa'la. fi ma dalla ala khuluwin awimtila'in. Ya, jadi uh, wazan fa'lanu dan fa'la ini itu adalah untuk fi'il fa'ila lazim yang menunjukkan akan khuluwin, yaitu kekosongan. Awim tilain atau kebalikannya justru penuh atau meluap. Au hararatin batiniyatin maknawiyatin atau sesuatu yang menunjukkan gairah, ya gairah atau semangat batin yang maknawi. Nahwu contohnya atisha, contohnya haus, huwa shanu ya, maka dia orang yang haus. Kemudian warawiya, segar. Ya, atsyan itu menunjukkan kekosongan. Kemudian rawiya, segar atau hijau fahuwa rayyanu, maka dia sesuatu yang segar atau hijau, penuh. Wa ghodiba, marah. Nah ini gairah batiniah yang maknawi. Fahuwa ghodbanu. maka dia adalah orang yang marah. Afalithu, wazan yang ketiga, au ala wazni af'alun. Ya, atau mengikuti wazan af'alun. Alladhi mu'annathuhu fa'la'u yang mu'annafnya itu adalah fa'la'u. Ya. Maka di sini itu fi'il fa'ila tersebut wadhalika atau ini mengikuti wazan af'alun kemudian mu'annafnya fa'la'u. Wadhalika fi dalla ala khilyatin aw Yang biasanya itu membawa makna ya perhi perhiasan atau warna au aibin atau cacat atau celak. Nahwu contohnya hamiro, ya merah. Fahuwa ahmaru, maka itu adalah sesuatu yang merah. Kemudian arija, pincang ya aib. Fahuwa a'roju, maka dia itu adalah orang yang pincang. Wa'awiro, buta sebelah. Fahuwa a'waru, maka dia adalah orang yang buta sebelah. Wa kahila, yaitu dia dicelak matanya fahuwa akhalun ya dia adalah orang yang uh, matanya itu dicelak kemudian falifan penjelasan yang ketiga mengenai wazan isim fa'il ini wa in kana fi'lu ala wazni fa'ula ya tadi pertama fa'ala kedua fa'ila ini sekarang yang fa'ula jika fi'il tersebut mengikuti wazan fa'ula Famaji usmil fa'ili minhu ala wazni fa'ilun qalilun. Maka didatangkannya isim fa'il bagi fi'il fa'ula yang mengikuti wazan fa'ilun itu jarang ditemukan. Nahwu contohnya, ini contoh yang jarang tadi, tohuro, ya bersih atau suci. Maka isim fa'ilnya tohirun. Dia adalah sesuatu yang bersih atau suci wa hamudha ya hamudha yaitu masam fahuwa hamidun ya, maka itu adalah sesuatu yang masam nah tapi ini jarang ditemui wal aktsaru dan kebanyakan untuk fiil faula an yasmul fa'ili minhu ala isim fa'ilnya itu mengikuti wazan berikut ini al awwalu yang pertama waznu fa'lun, mengikuti wazan fa'lun. Bisukunil aini, dengan mensukunkan ain. mislu contohnya, dokhuma, ya, besar, menggelembung. Fahuwa dokhmun, maka dia sesuatu yang besar. Wa syahuma, fahuwa syahmun. Ya, fi'il syahuma itu isim fa'ilnya syahmun. Apa itu syahmun? Bima'na alladhi maaf bima'na adzakiyyi dzakiyyi al fu'adil mutawaqqidil jaldi Maksudnya seseorang yang cerdas, pandai, mutawakkid yang menyala-nyala bersemangat dan al-jaldi yang sabar. Wa sa'uba sulit fahuwa sa'bun maka dia adalah sesuatu yang sulit. Afani wazan kedua bagi fi'il fa'ula au ala wazni fa'ilun atau mengikuti wazan fa'ilun. Nahwu contohnya syarufa fahuwa syarifun. Ya, dia mulia fahuwa syarifun, maka dia adalah orang yang mulia, mengikuti wazan fa'ilun. Wa nabula, ya, dia orang yang berbudi luhur, Fahuwa nabilun. Maka dia adalah orang yang memiliki budi yang luhur. Waqabuha. Dan buruk ya, dia buruk atau hina. Fahuwa qabihun. Maka dia adalah orang yang buruk atau hina. Wayaqillu maji usmil fa'ili minhu ala. Ya, dan jarang ditemui didatangkannya isim fa'il bagi wazan fa'ula itu mengikuti wazan al-awwalu yang pertama, waznu af'alun. Yaitu mengikuti wazan af'alun. Nahwu contohnya di sini adalah khodhuba. Ini fiil yang jarang digunakan, khodhuba. Maka isim fa'ilnya akhdhabun. Ini yang jarang ditemui. Atau kita lihat catatan kaki khodhuba bil il mu'jamati. Khodhuba itu dengan kho yang mu'jamah, yang ada titiknya. Yang berarti bukan hak karena ada titiknya. Wadzol il musyalati. Dan di tengahnya itu dho yang musyalah. Ya, huruf dho, huruf dho itu sering disebut musyalah karena untuk menyebutkan dho itu perlu mengangkat lidah kita. Ya, salah satu huruf yang Nah, termasuk sulit diucapkan. Qala sabbanu ya berkata as-sabban rahimahullahu ta'ala, lam ajid matata khoduba fil qamusi. Ya, perhatikan. As-sabban mengatakan, saya tidak, menepu, tidak menemukan wujud kata khoduba dalam kitab Al-Qamus, maksudnya Al-Qamus Al-Muhit. Wala fi as-sihahi. Ya, dan juga dalam kitab As-Sihah. Ya, mungkin maksudnya Tajul Lughah, kemudian Sihatul Arabiyah. Kemudian wala fil misbah dan juga aku tidak menemukannya dalam Al-Misbahul Munir. Berarti dalam kitab-kitab kamus dan bahasa yang masyhur, fi'il khoduba itu tidak beliau temui. Wa maknaha, apa makna dari khoduba? Ahmaruma ilan ilal kudaroti yaitu warna merah yang condong kepada warna merah yang keruh. Mungkin merah yang keruh seperti itu. al mujalladafaniya ya ini dapat dilihat di kitab beliau, jilid kedua, Safhata uh, Arba'a Ashrota wa Thalathimiatin. Ya, Safhata Arba'a Ashrota wa Thalathimiatin, halaman 314. Kita kembali ke atas. Nah, itu ada yang mengikuti wazan af'alun. Afani yang kedua, waznu fa'alun, yaitu wazan fa'alun. Tetapi ini sedikit. Ya, baik af'alun maupun fa'alun sedikit. Nahwu contohnya, hasuna fahuwa hasanun. Fi'il hasuna, ya baik, itu isim fa'ilnya hasanun. Dia adalah seorang yang baik. Wabatula, ya, dia batal atau tidak sah fahuwa batalun. Maka dia adalah orang yang tidak sah atau batal. Kemudian beliau melanjutkan waqad yustaghna an sighati fa'ilin minal fi'li tsulatsiyil maftuhil aini bi ghairiha. Ya. Dan terkadang fi'il tsulasi yang ainnya itu fathah itu tidak memerlukan uh, wazan isim fa'il yang mengikuti wazan fa'ilun. Atau mudahnya, ada fi'il-fi'il yang thulafil maftuhil aini bi ghairiha. Fi'il yang thulafi, yang ainnya itu fathah karena selainnya. Contohnya apa? Karena alif. Ya kan kalau alif itu kan seolah-olah dibaca fathah. Contohnya apa ini? Toba, syakho, syabah. Nah, itu seolah-olah huruf ainnya, huruf keduanya itu um, fathah. Ya, maka yang seperti itu waqad yustaghna an sighati fa'ilin. Maka fiil-fiil yang seperti itu tidak memerlukan wazan fa'ilun sebagai isim fa'il. Tetapi bisa menggunakan wazan yang lain. Kaqaulihi ya sebagai contoh toba ya baik. Maka isim fa'ilnya apa? fahuwa toyibun. Ya, maka dia adalah orang yang baik. Kemudian syakho tua, fahuwa syayikhun. Maka dia adalah orang yang tua. Wasyaba beruban, fahuwa asyabu. Maka dia adalah orang yang beruban. Kita lihat catatan kaki. Qala fil misbahil muniri, ya berkata penulis al misbahul munir, Sofhata Thamanin wa Isrina wa Thalathimiatin pada halaman 328, Syabayashibu syaiban wa syaibatan farrojulu asyabu. Ya, fi'il syabayashibu syaiban wa syaibatan farrojulu asyabu. Maka laki-laki tersebut orang yang beruban. Ala ghairi qiyasin. Ini tidak dapat dikiaskan. Berarti ini sesuatu yang sama'i. Wal jam'u dan jamaknya dari asyabu itu adalah shibun bil kasri. Itu shibun dengan mengkasrohkan shin. Wa fi hasyati ibnil haji dan dalam hasyah ibnul haj ala syarhil makudiyyi pada syarah dari Al-Makudi Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama safhata thamanin wa isrina wa mi'ataini halaman 228 la yuqalu syaibun untuk syabayashibu tidak dikatakan isim fa'ilnya itu syaibun. Kama fi al sinatin nasi. Sebagaimana sebagian orang Arab itu menggunakan syaibun sebagai isim fa'ilnya. Mengapa li'annahu lam yusma? Karena itu belum pernah diriwayatkan dari ucapan orang Arab terdahulu yang menggunakan bahasa Arab yang fasih. Wahada makna qawlihi, ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, kafa'ilin suris mafailin uh, kafa'ilin suris mafailin ya, ila akhirihi. Ay maksudnya, suris malfaili minal fi'li thulathiyil mutasarrifi ala wazni fa'ilin. Yaitu bentuklah isim fa'il, dari fi'il thulathi yang mutasarrif, yang dia itu dapat ditasrif, mengikuti wazan fa'ilun. Thumma, ya kemudian beliau, li lithulathiyi biqaulihi kagodha. Ibnu Malik rahimahullah ta'ala memberikan contoh untuk fi'il thulathi dengan fi'il godha. Wahada yasluhu mithalan lithulathiyil muta'ati wal lazimi. Dan fi'il ghodha ini itu memungkinkan untuk menjadi contoh bagi fi'il thulasi yang muta'addi dan lazim. Artinya fi'il ghodha itu memiliki makna muta'addi dan memiliki makna lazim. Isyaratan ila annasmal fa'ili la yakhtalifu waznuhu minas thulasiyi. Untuk mengisyaratkan bahwa isim fa'il itu tidak berbeda wazannya dari fi'il sulasi. Sawa'an kana muta'addiyan aw laziman. Baik fi'il sulasi itu muta'addi atau lazim. Itu sama-sama mengikuti wazan fa'ilun. Faghodha yahtamilu an yakuna muta'addiyan. Maka fi'il ghadha itu memungkinkan untuk menjadi fi'il yang muta'atti. Dari apa? min ghadautus sabiyya ah, billabani. Ya ghadautus sabiyya billabani. Ai maksudnya apa? Rabbaituhu. Maksudnya saya mengasuhnya. Ya ghadautus sabiyya billabani artinya saya telah mengasuhnya, mendidiknya. Wa yahtamilu an yakuna bima'na ghadal ma'u. Ya, kalau tadi itu berarti muta'ati. Tetapi bisa juga itu memiliki makna lazim yaitu ghadal ma'u. Air tersebut mengalir atau aisala maksudnya mengalir. Fayakunu laziman. Maka jadilah fi'il tersebut fi'il yang lazim. Kemudian beliau melanjutkan, ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ وَزْنَ فَاعِلٍ قَلِيلٌ فِسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ فَعُلَ الْمَذْمُومِ الْعَيْنِ Kemudian Ibnu Malik rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa wazan fa'ilun itu jarang ditemui sebagai isim fa'il untuk fi'il thulathi yang mengikuti wazan fa'ula yang ainnya di dhammah. Wa fa'ilal maksuril ainil lazimi. Dan juga wazan fa'ilun sebagai isim fa'il itu jarang ditemui bagi fi'il fa'ila yang dikasrohkan ainnya yang itu fi'il lazim. Wa fuhima minhu annahu kathirun fima ada hadainil waznaini minat thulathiyyi. Dan dapat dipahami bahwa untuk selain kedua wazan tersebut dari fi'il thulafi berarti selain fa'ula dan fa'ila yang lazim, itu kathirun fima ada hadainil waznaini. Ya, fi'il yang selain fa'ula dan fa'ila yang lazim, itu kebanyakan isim fa'ilnya itu mengikuti wazan fa'ilun. Ya, dapat diketahui atau dapat dipahami seperti itu. Thumma bayyana annasmal fa'ili minhuma ya'ti ala wazni fa'ilin wa af'alin wa fa'lana. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah taala menjelaskan bahwa isim fa'il dari keduanya yaitu fa'ula dan fa'ila yang lazim itu datang mengikuti wazan fa'ilun dan af'alun dan fa'lanu. Wa daraba lidzalika amthilatan. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala mendatangkan contoh untuk hal tersebut. Hiya yang pertama yang fa'ilun asyirul ghaniyu fahuwa asyirun. Orang yang kaya tersebut tidak tahu terima kasih, ya, tidak tahu uh, tidak bersyukur, ya maka dia asyirun, dia orang yang ya, tidak tahu terima kasih. Atau wal asyiru wal batiru, al ashir dan al batir artinya malla yahmadun ni'mata. Seseorang yang tidak berterima kasih atas nikmat yang dia peroleh. Itu contoh yang fa'ilun. Kemudian contoh yang fa'lanu wasadiyat dolu fissohro'i. Orang yang tersesat di padang pasir tersebut kehausan fahuwa sodayanu. Maka orang yang tersesat tersebut adalah orang yang kehausan. Ka'atisha fahuwa atoksyanu. Itu seperti atisha isim fa'ilnya atoksyanu. Waznan wa ma'nan wa hukman. Sama seperti atisha atsyanu, dari sisi wazan, ya sama, fa'ila fa'lanu, maknanya sama, haus, hukumnya juga sama. Wajahiror rojulu, dan laki-laki tersebut, ya jahir, tidak dapat melihat pada siang hari. Fahuwa ajharun. Maka isim fa'ilnya adalah ajharun. ai la e, ya basuru fi syamsi. Tidak dapat melihat di bawah matahari. Tidak dapat melihat di siang hari. Kemudian beliau melanjutkan, ثُمَّ ذَكَرَ fi'la الْفِعْلَ idza kana ala wazni fa'ula bi dhammil 'aini Fal aula an yakuna ismu fa'ilihi ala wazni fa'lun. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwa yang lebih utama uh, maaf. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa fi'il sulasi jika dia mengikuti wazan fa'ula dengan mendomahkan ain maka yang lebih utama itu isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'lun. Ya, jadi yang untuk fi'il sulasi yang wazannya fa'ula dengan dhammah ain itu yang lebih utama isim fa'ilnya mengikuti wazan fa'lun au fa'ilun atau mengikuti wazan fa'ilun. Mithlu contohnya dohuma, ya besar. Dohumal filu, gajah tersebut besar fahuwa dohmun. Maka gajah tersebut adalah sesuatu yang besar. Wajamulal ghozalu. Ya, wajamulal ghozalu. Um, rusa atau kijang tersebut indah. Fahuwa jamilun. Maka dia adalah sesuatu yang um, indah. Itu wazannya fa'ilun. Wa qawluhu wal fi'lu jamul. Dan perkataan Ibnu Malik rahimahullah ta'ala wal fi'lu jamul isti'nafun li bayanil waqi'i. Itu adalah jumlah ya. um, jumlah yang memiliki makna baru, yang tujuannya untuk menjelaskan yang al-waqi. Yaitu yang menjelaskan apa yang uh, terhubung dengan yang sebelumnya. Li'annahu ma'lumun annal fi'la huwa jamula. Karena diketahui bahwa fi'ilnya dia itu adalah fi'il jamula. Wadhalika biqaulihi bifa'ul. Itu dapat diketahui dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala bifa'ul. Waqila dan dikatakan juga ihtirazun min jamalatis syahma. Jamal tusyahma. Untuk membedakan atau mengecualikan dari fi'il yang jim mim lam juga, tetapi mengikuti wazan jamala. Ya jamal tu syahma bil fathi dengan memfathahkan mimnya. Artinya apa? Ai tuhu Ya dari adzaba yudhibu tuhu Melelehkan saya, melelehkan lemak. Fahuwa jamilun. Ya, maka itu adalah Jamilun maksudnya apa? Ai majmulun, sesuatu yang dilelehkan. Thumma bayyana fil baitil akhiri anna maji asmil fa'ili min masdaril fi'li thulathiyil madmumil aini ala wazni af'alun au fa'alun qalilun. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwa masdar dari atau Ibnu Malik rahimahullah ta'ala menjelaskan pada bait yang akhir bahwa didatangkannya isim fa'il dari masdar fi'il thulasi yang didommahkan ainnya, yang isim fa'il tersebut mengikuti wazan af'alun dan fa'alun, itu qalilun, jarang ditemui. Wa anna fa'ala al-maftuhul wa anna fa'ala al-maftuha Ya, bisa dibaca al-aini ya, atau bisa juga al-ainu. Wa anna fa'ala al-maftuh al-aini bisa juga jadi mudhaf ilaih. Uh, atau al-ainu sebagai eh, naibul fa'il. Walaupun mudhafnya itu beral, itu ada pada pembahasan yang lain. Qada yatis mufailihi ala ghairi wazni fa'ilin bahwa fa'ala yang ainnya itu fathah, itu terkadang isim fa'ilnya itu mengikuti wazan selain fa'ilun. Walam yadhkuril waznal ladhi ya'ti alaihi. Dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan wazan apa yang dimaksud. Fafuhima minhu annahu ghairu makhsusin biwaznin wahidin. Maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud di sini itu tidak dikhususkan hanya pada satu wazan. Wataqaddamalahu amfilatun. Ya, dan telah berlalu sebelumnya contoh-contoh. Ya tadi seperti toyibun, syaikhun, ya, kemudian yang syaba asyabu tadi. Wa qawluhu dan ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala qad yaghna Ya, qad yaghna bi fathil ya'i wan nun dengan memfathahkan ya dan nun. Mabniyan lil ma'lumi. Yang itu fiilnya fiil ma'lum. Mudhari'un, yang mudhari'. Ya. Ghani uh, mudhari'u ghaniya. Itu adalah fiil mudhari dari ghaniya. kafari hayafrohu seperti fiil fariha hayafrohu Maksudnya mengikuti wazan fa'ila yaf'alu. Bima'na maksudnya yastagni, tidak memerlukan. Kemudian wadzahiru kalami bani Malikin rahimahullahu dan yang tampak dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala anna jami'a ma dzukira minal auzani ismu fa'ilin. Ya, dari zahirnya itu ucapan dari zahir ucapan Ibnu Malik rahimahullah bahwa seluruh wazan yang disebutkan tadi itu merupakan wazan isim fa'il. Wa hadha istilahun syai'un 'indal mutaqaddimina qabla Malikin. Dan ini merupakan istilah yang sudah tersebar luas ya, di sisi para ulama nahwu terdahulu sebelum Ibnu Malik rahimahullahu taala. Ya. Walaisa kadzalika. Ya, padahal tidak demikian. Ya. Bal maka na'ala wazni fa'ilin fahuwas mufa'ilin. Ya, bahkan apa yang mengikuti wazan fa'ilun itulah yang disebut sebagai isim fa'il. Wa amma baqiyatul auzani fahiyya sifatun musyabbahatun. Adapun wazan-wazan yang lain itu disebut sebagai sifah musyabbahah. Ya, isim fa'il itu adalah yang mengikuti wazan fa'ilun. Kemudian beliau melanjutkan siyaghatus mil fa'ili wasmil maf'uli min ghairi tsulafi yaitu susunan isim fa'il dan isim maf'ul untuk fi'il yang selain tulafi. Ya berarti bisa rubai, khumasi atau sudasi. Dari 4 huruf, 5 huruf atau 6 huruf. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke 462 sampai 464. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wazinatul mudhari' ismu fa'ili min ghairi dzalafi kal muwasili. Dan wazan dari isim fa'il yang ghairu thulafi, yang bukan thulafi, itu zinatul mudhari', yaitu wazannya mengikuti wazannya mudhari'. Contohnya apa? Al-muwasili. Ya, muwasilun. Ya, isim fa'il dari wasola yuwasilu itu adalah muwasilun. Maka srimat luwil akhiri mutlaqo wa dhammi min zaidin qad sabaqo. Jadi caranya itu adalah maka srimat luwil akhiri mutlaqo. Kemudian uh, huruf sebelum huruf terakhir, ya, huruf sebelum huruf terakhir itu dikasrohkan. Ya, wasola yuwasilu. Berarti sot itu huruf sebelum huruf terakhir, itu dikasrohkan. Wa mi min zaidin qad Kemudian huruf mudoroahnya yaitu ya, ya yuwasilu, yu. Yu-nya itu digantikan oleh mim tambahan. Ya. Kemudian didommahkan menjadi muwasilun. Wa in fatahta minhuma kanan kasar, soros mamaf'ulin kamithlil muntadhor. Dan jika, tadi itu kan dikatakan dikasrohkan huruf terakhirnya. Nah, kalau yang kasroh tersebut itu difathahkan, artinya huruf terakhir, huruf sebelum huruf terakhir itu difathahkan, maka soros maf'ulin itu menjadi isim maf'ul. Contohnya wasola yuwasilu. Isim fa'ilnya muwasilun. Isim maf'ulnya, sot yang tadinya kasroh kita fathahkan menjadi muwasalun. Contohnya apa? intadhara eh, intadhoro Kalau isim fa'ilnya muntadhirun, isim maf'ulnya muntadhorun. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan Idza urida siyaghatu ismil fa'ili min masdaril fi'li ghairi tsulatsiyyi. Jika diinginkan dibentuk isim fa'il dari masdar fi'il yang selain tsulatsi, fahuwa ala wazni mudhari'ihi. Maka isim fa'ilnya itu mengikuti wazan fi'il mudhari'nya ma'a ibdali harfil mudoro'ati miman madmumatan. Dan huruf mudoro'ahnya, ya bisa ya, bisa hamzah, pokoknya huruf yang depan lah, bisa hamzah, bisa ya, bisa nun, bisa tak, itu diganti dengan mim yang didommahkan. Wa kasrima qoblal akhiri, dan mengkasrohkan huruf sebelum huruf yang terakhir. Nahwu contohnya, qatala yuqatilu fahuwa muqatilun. Ya, qatala berjuang, yuqatilu itu mudoriknya. Nah, di sini huruf mudoroknya, mudhari'ahnya yang mana? Yang ya itu. Yu di situ. Digantikan oleh uh, mim yang didomahkan, ya, muqatilu. Kemudian huruf huruf sebelum huruf terakhir yaitu ta di kasrohkan menjadi muqatilun. Wajalasa yujalisu, duduk bersama. Ya. Maka di sini ada yujalisu mudoriknya, nah, eh, huruf mudoro'ahnya yang ya. Itu digantikan mim yang dommah menjadi fahuwa mujalisun. Kemudian ta'allama yata'allamu, belajar. Maka huruf e, eh, mudoro'ahnya yaitu ya digantikan oleh mim yang didomahkan menjadi muta'allamu. Tetapi lamnya itu dikasrohkan fahuwa muta'allimun. Ya muta'allimun itu isim fa'ilnya, orang yang belajar. Fa'idha urida siyaghotus mil maf'uli min ghairi thulathiyi. maka jika diinginkan bentuk isim maf'ul dari fi'il yang selain thulathiyi, utiyat bihi ala waznis milfa'ili. Maka didatangkan serupa dengan wazannya isim fa'il. Jadi mirip isim fa'il dan isim maf'ul untuk fi'il yang selain sulafi, itu mirip bentuknya. Walakin tuftahu minhu makana maksurun. Akan tetapi, huruf yang tadinya kasroh pada isim fa'il, itu difathahkan wa huwa ma qoblal akhiri, yaitu huruf yang sebelum huruf terakhir. Nahwu contohnya, tadi muqatilun, taknya kasroh. Kita fathahkan kalau ingin jadi isim maf'ul menjadi muqatalun. Tadi isim fa'ilnya mujalisun, lamnya kasroh. Ya, kalau ingin jadi isim maf'ul, kita fathahkan menjadi mujalasun. Kemudian muta'allimun. Ya, muta'allimun itu Lamnya kasroh kalau ingin dibentuk isim mafum jadi wa muta'allamun minhu. Wa hadha ma'na qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa zinatul mudhari' ismu fa'ili ila akhirih. ay maksudnya ismul fa'ili min ghairil fi'li tsulatsiyyi hiya zinatu mudhari'ihi. Isim fa'il dari fi'il yang selain fi'il thulafi itu mengikuti wazan mudhari'nya. Bisyarti kasril harfil ladhi yatluhu al-harful akhiru. Dengan mengkasrohkan huruf yang uh, diikuti oleh huruf terakhir. Ya, wayaji'u ba'dahu dan huruf terakhir itu datang setelahnya. Artinya huruf sebelum huruf terakhir dikasrohkan wa dhammi harfil mim zaidil ladzi yasbaqu baqiyya hmm. to yasbiqu ya. wa dhammi harfil mim zaidil ladzi yasbiqu baqiyata hurufil mudhari'i dan mendommahkan huruf mim tambahan yang mendahului seluruh huruf-huruf mudhari tersebut Nahwu contohnya al-muwasilu, ya, orang yang mengikuti atau memelihara. Wa fi'luhu fi'ilnya wasola ar-rubaiyu. Wasola yang fi'il tersebut bukan thulafi, tapi ar-rubai. Karena terdiri atas empat huruf. Wawu, e, alif, sod, dan lam. Wa mudari'uhu yuwasilu. Dan mudari'nya adalah yuwasilu. Thumma bayyana anna sighata tasmil maf'uli min masdaril fi'li ghairi iya hiya sighatu ismil fa'ili. Kemudian beliau menjelaskan bahwa struktur dari isim maf'ul dari masdarnya fi'il yang selain thulafi, itu mengikuti struktur atau bentuk dari isim fa'il. Walakin ba'da an yuftahal harful ladhi qoblal akhiri. Akan tetapi untuk isim maf'ul, huruf yang sebelum huruf terakhir itu difathahkan. Ya, padahal tadi pada saat isim fa'il itu dikasrohkan. Fala farqa bainahuma illa fil harfil ladhi qoblal akhiri. Maka tidak ada perbedaan antara isim fa'il dan isim maf'ul bagi fi'il yang selain thulathi, kecuali harokat dari huruf sebelum huruf terakhir fa'innahu maksurun fismil fa'ili ya huruf sebelum huruf terakhir itu dikasrohkan pada isim fa'il maftuhun fismil maf'uli dan difathahkan pada isim maf'ul nahwu contohnya intadhoro yantadhiru eh, menunggu fahuwa muntadhirun maka isim fa'ilnya itu muntadhirun dia orang yang menunggu wa muntadhorun dan isim maf'ulnya adalah muntazorun. Dia adalah orang yang ditunggu. Kemudian siya mil maf'uli minat thulathi. Bentuk isim maf'ul dari fi'il thulathi. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-465 sampai bait yang ke-466. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, Wa fismi maf'uli thulathi torat zinatu maf'ulin ka'atin min qasat. Wa naba naqlan anhu fa'ili nahwu fatatin au fatan kahili. Bagi fi'il thulathi itu isim maf'ulnya ittoroda zinatu maf'ulin. Yaitu terus-menerus mengikuti wazan maf'ulun. Ka'atin min qasoda Ya, contohnya dari fiil qasada. Maka isim maf'ulnya adalah maqsudun. Ya. Kemudian wana banaklan hudhu fa'ilin dan ya terkadang wazan fa'ilun itu bisa menggantikan wazan maf'ulun sebagai isim maf'ul. Ya, tetapi itu ya sama sama'i sesuatu yang kita ikut apa yang orang Arab ucapkan. Nahwu contohnya fatatin au fatan kahili yaitu pemudi atau pemuda yang bercelak matanya. Ya, kahilin itu maksudnya nanti makhulin atau makhulatin. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan yusagu mul maf'uli min masdaril fi'li thulathiyyi ala wazni maf'ulun. Isim maf'ul dari masdar fi'il tulafi itu dibentuk mengikuti wazan maf'ulun. Nahwu duribal mujerimu. Penjahat tersebut dicambuk atau dipukul. Fahuwa madrubun. Maka penjahat tersebut itu adalah orang yang dicambuk atau dipukul. Wakusida Muhammadun. Dan yang dimaksud itu adalah Muhammad fahuwa maqsudun. Maka Muhammad itu adalah sesuatu yang diinginkan, yang dimaksudkan. Wahadihi hadhihi hiya asliyatu minatsulafiyyi. Dan wazan ini yaitu maf'ulun itu adalah bentuk asli dari isim maf'ul bagi uh, fi'il yang thulafi. Wa qad warada 'anil Arabi siyaghun sama'iyatun tu'addi ma'na ismil maf'uli. Uh, uh, ini si maf'ul dari Sogor, berarti masuri. Ya wa qad warada 'anil Arabi siyaghun sama'iyatun tu'addi ma'na ismil maf'ulil masuri min masdaril fi'li tsulafiyyi. Dan terkadang dari orang Arab itu kita dapat mendengar bentuk yang sama'i. Artinya bentuk yang tidak kiasi, bentuk yang berbeda dengan maf'ulun. Yang itu dapat menunaikan makna isim maf'ul yang dibentuk dari masdarnya fi'il sulafi. Wa minha contoh dari eh, wazan atau siro tersebut fa'ilun bimakna maf'ulin. Yaitu wazan fa'ilun yang maknanya maf'ulun. Nahwu contohnya kahilin bimakna makhulin. Ya, kahilin tapi maknanya makhulin, dia yang bercelak matanya. Wajarihun bimakna majaruhin. Jarihun maksudnya dia yang terluka. Ya, majaruh, terluka. Atau dilukai. Kita lihat catatan kaki. Lakin hal ya'malu fa'ilun amalasmil maf'uli kama yu'ati ma'nahu akan tetapi apakah wazan fa'ilun itu dapat beramal seperti amalannya isim maf'ul sebagaimana dia dapat menunaikan maknanya? Qala Ibnu Usfurin berkata Ibnu Usfur rahimahullahu taala innahu ya'malu amalas mil maf'uli bahwa wazan fa'ilun itu beramal seperti amalan isim maf'ul. Faqad qala fi kitabihi al-muqarribi Sungguh Ibnu Usfur berkata pada kitab beliau Al-Muqarrib, Safhata Sabain wa Thamanina, halaman 87, Wasmul maf'uli wa makana minas sifati bima'nahu, hukmuhu bin nadhari ila ma yatlubuhu minal ma'mulati, hukmul fi'lil mabniyi lil maf'uli. Ya. Dan isim maf'ul dan juga Eh, sifat-sifat uh, yang memiliki makna seperti isim maf'ul itu hukumnya yaitu uh, memperhatikan apa yang dituntut dari makmul-makmulnya. Ya. Artinya jika makmulnya menuntut si uh, sifat yang menyerupai isim maf'ul itu untuk beramal, maka dia dapat beramal. Ya. Yaitu apa hukumnya? Hukmul fi'lil mabni lil maf'uli. Yaitu hukum fi'il yang dia itu mabni untuk maf'ul. Fa'ala hadha, maka mengikuti pendapat tersebut, yasihu antakula, memungkinkan bagimu untuk mengatakan, marortu birojulin kahilin ainuhu. Ya. Boleh engkau mengatakan, saya berpapasan dengan seorang laki-laki yang bercelak matanya. Wabirojulin dabiyahin kabesyuhu. Boleh juga mengatakan, saya berpapasan dengan seorang laki-laki yang dombanya disembelih. Jadi kahilin dan dabiyahin maksudnya makholin dan madbuhin. Waqala akharuna, ya berkata ulama nahwu yang lain, innahu la ya'malu. Bahwa wazan fa'ilun tidak beramal seperti amalan isim maf'ul. Wa qad nassa ala dzalika Ibnu Malikin fit tashili. Dan sungguh Ibnu Malik rahimahullahu taala telah menjelaskan hal ini pada kitab At-Tashil. Qala Ibnu Aqilin fi syarhihi lahu Ibnu Aqil rahimahullahu taala mengatakan pada syarah beliau terhadap kitab tersebut wa yahtaju ila sama'in. Bagaimanapun perlu ada sama atau apa yang diucapkan oleh orang Arab, tidak dapat dikiaskan. At-Tashil ini dapat dilihat di At-Tashil Al-Mujallada Thaniya jilid kedua Sofhata Tis'in wa Mi'ataini halaman 209 Kita kembali ke atas Wahada makna qawlihi ini makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa fismi maf'uli wa fismi maf'uli thulathi torat ila akhirih. Ai maksudnya Innasmal maf'uli minatsulafiyyi ya'ti ala wazni maf'ulin bittiradin. Bahwa isim maf'ul dari fi'il thulafi itu datang mengikuti wazan maf'ulan dan dengan ittirat bisa dikiaskan, bisa terus-menerus seperti itu. Kalmis kasmil maf'ulil adi min qasada. Seperti isim maf'ul yang datang bagi fi'il qasada wa huwa maqsudun. Maka dia wazan maf'ulun menjadi maqsudun. Thumma dzakara anna fa'ilan yanubu an maf'ulin fi sihhatil istighna'i anhu ma'a ifadati ma'nahu. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa wazan fa'ilun itu dapat menggantikan wazan maf'ulun di mana dia sah atau memungkinkan untuk menggantikan maf'ulun, artinya tidak lagi perlu maf'ulun, dan dia juga menunaikan maknanya. Wa naklan, dan maksud dari naklan ay sama'an anil arobi fala alaihi. Yang seperti itu, itu sama'i. Ya, kita mengikuti apa yang diucapkan oleh orang Arab dan tidak dapat dikiaskan waqad mathalalahu bifatatin kahilin. Dan sungguh Ibnu Malik rahimahullahu taala memberi contoh dengan fatatin kahilin. Artinya apa? Bimakna makhulatil ini Yang dicelak kedua matanya. Seorang pemudi yang dicelak kedua matanya. Wafata kahilin. Dan pemuda yang bimakna makhulihima aiton. Yaitu yang dicelak juga kedua matanya. Yang pertama pemudi, yang pertama, yang kedua pemuda. Wa fuhima min tamthilihi bifatatin wafatan anna fa'ilan al-madhkura yastawi fihi al-mudhakkaru wal muannas wa fuhima min tamthilihi bifatatin wafatan anna fa'ilan al-madhkura yastawi fihi al-mudhakkaru wal muannatsu bilafzin wahidin dan dapat dipahami dari contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Beliau memberikan dua contoh, fatatin muannats, fatan muzakkar. Tetapi sifatnya satu yaitu kahilun. Ya kahilin. Maka yastawi fihil mudzakkaru wal muannatsu bilafdin wahidin. Maka kahilun itu sama lafadznya. Ya baik digunakan untuk muzakkar atau muannats menggunakan satu lafadz kita lihat catatan kaki. Wa syartu dzalika ma'rifatul mausufi bihadal wasfi. Nah, syaratnya kalau menggunakan satu kata untuk dua uh, untuk mausuf yang mudzakkar dan muannas syaratnya mausufnya itu harus diketahui dengan sifat ini. Misalnya fatatin kan kita tahu pemudi, perempuan. Fatan itu laki-laki, mudzakkar, diketahui. Nahwu contohnya fatan jariyahun wa mra'atun jariyahun. Ya, pemuda yang tersakiti dan pemudi yang tersakiti. Boleh. Karena kita tahu mausufnya yang pertama mudzakkar, yang kedua itu muannas. Fatuh dhafut ta'u fil ghalibi. Maka pada mayoritas keadaannya, tak marbutoh di akhir itu dihapus. Mengapa li'adamil labsi? Karena tidak ada kerancuan di situ. Fa'illam yu'rafil mausufu wajaba dzikrutai. Akan tetapi jika mausufnya tidak diketahui, maka wajib untuk um, menyebutkan tak di akhir fa'ilun tersebut. Mengapa lima illa besi? Untuk mencegah adanya kerancuan. Nahwu contohnya, hazantu liqotilatil hadifi. Saya sedih pada orang yang ya, tewas atau terbunuh karena kecelakaan tersebut. Ya. Tapi di sini fa'ilunnya ya, yang terbunuh ya, tersebut itu kita lihat ada taknya liqatilatil hadisi yang terbunuh karena kecelakaan tersebut. Itu untuk menunjukkan orang yang tewas atau terbunuh tersebut wanita, mu'annaf. Idlau qila liqatili, jika dikatakan liqatili, lam yufhamil mu'annathul ladhi yuriduhul mutakallimu. Maka tidak dapat dipahami mu'annath yang diinginkan oleh penutur atau pengucap. Kalau saya katakan hazan tuliqoti lil hadithi, nah, padahal yang meninggal itu wanita. Nah, tidak dapat diketahui itu yang meninggal laki-laki atau wanita. Kalau memang maksudnya wanita, maka wajib mendatangkan tak marbutoh menjadi liqoti latil hadithi. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi hamdulillahi rabbil alamin. wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.